طيب الدليل من القرآن على أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا ولا السماء خلقنا السماء عندك نعم الذكر من السنة طيب ثانيا عندك باسد لماذا خلق الله سبحانه وتعالى بعبادة الله سبحانه وتعالى الدليل ثانيا عندك عندك عندك أمين ها عندك أسعين أبو صلاح الدين كثير نعم يا الناس عبد ربكم الذي خلقكم نفسه نعم قرأنا قال علامة قال صح العلامة ابن عثيمين في قوله ولم يتركنا هملا هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمية والعقلية السمية من أين الكتاب والسنة والعقلية عقل أما السمعية فمنها قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي لعبا وأنكم إلينا لا ترجعون kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami Corona sah? Hah? Corona, no. Qala Syekh rahimahullahu taala bal arsala ilaina rasula Nah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang rasul. Dan Rasulullah SAW bukan awal rasul. Kulma kuntu bid'am minar rusul. Kulma kuntu bid'an min rasul dari Al-Qur'an. Kama dzakarahu kama dzakara Ibnu Katsir fi tafsirih. Qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa Mujahid ma ana bi awal rasul. Bukanlah saya orang pertama ya Rasul Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Qalat Ibn Abbas Qatadah Mujahid Ma ana bi awal rasul. Nah, sudah diutus para rasul sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'dih." Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin ba'di. Nah, ini sudah diutus pada umat sebelumnya para rasul. Umat umat sebelumnya para rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'ukutilan qalabatu mala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi falayyadullaha shay'a wa sayajizillahu syakirin dalam kisah di kital Uhud lama hazama man hazama minal muslimin wa man kutila man qatala minhum nah nada syaitan ketika kaum muslimin sudah terkalahkan, mundur dan terbunuh orang-orang yang berjihad berperang dengan mereka. Nah ada syaitan. Maka syaitan menyeru manggil dengan suara Inna Muhammadan qad Nah. Raja'a Ibn Qami'ah Raja'a Ibn Qami'ah Naam. Qala lahum Inni qataltu Muhammada wa innama sallallahu alaihi wasallam sajjahu. Naam. Ainama sajjah Nabi saw. Jadi Ibnu Qamiyah mengatakan saya sudah membunuh Muhammadan. Padahal innama Rasulullah SAW sejahu ala raksih. Nah, apa ya pukul darabahu. Rasulullah SAW wasajjahu ala raksih. Sejahu ala raksih. Ini pecah kepalanya. Nah, berdarah, keluar darahnya. Pukul kepalanya. Nah, Fasaddaqahu kahinal muslimin. Nah, banyak dari kaum muslimin membenarkan omongan ini sehingga mereka lemah lemah untuk merangi mereka.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 Dan sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Apa kalian kalau dia terbunuh atau mati, mati terbunuh, kalian akan kembali lekoh koral, kembali ke belakang, tidak mau lagi dengan agama Islam. Mengkana ya butuh Muhammadan, fa inna Muhammadan Qadmat. Karena siapa yang menyembah Muhammad SAW maka Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Wa kana Abdullah fa inna Allah hayy la yamut. Nah, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala hayy la yamut. Nah. Fa kana nas lam ya'rifu anna Allah anzala hadhihi al-ayah illa ba'da an talaha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Seakan-akan manusia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini. Telah menurunkan ayat ini ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala membacakan ayat ini. Nah, Kemudian dalil yang berikutnya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah bapak bapak itu bapak bukanlah Muhammad itu bapak di antara kalian. Walakin Rasulullah akan tapi dia adalah utusan Allah khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Nah, banyak dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul. Seorang rasul. Ada minas sunnah Kehadir. Anas bin Malik dan rawahu at-Tirmidzi Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innar risalah innar risalah nam wan nubuwah qad inqata'at. Naam. La rasul ba'di la nabi. Tidak ada nah rasul lagi dan nabi setelahku. Innar risalah wa nubuwah qad inqata'at. لا رسول بعدي ولا نبي أيضا حديث أبي تفيل رواه إمام أحمد في مسنده لا نبي بعدي وإنما المبشرات قال المبشرات كلا يا رسول الله وما المبشرات Qala ar-ru'yah al-hasanah atau ar-ru'yah as-salihah. Tidak ada nabi setelahku. Lakin al-mubasyirat. Tapi kegembiraan. Wama al-mubasyirat. Apa kegembiraan itu? Qala ar-ru'yah as-salihah, ar-ru'yah al-hasanah. Ar-ru'yah al-hasanah, ar-ru'yah al-salihah yaitu mimpi yang baik. Nah, Taib. Ayatun. kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Al-Khattab kama fi as-sahihah li Syekh al Bani, Lau kana Musa lama wasahu illa tiba'ani Seandainya Musa hidup maka tidak ada keleluasaan kecuali harus mengikutiku. Laukana Musa hayyan lama wasa'ahu illa tiba'ani. Seandainya Musa hidup maka tidak ada keluasaan kecuali harus mengikutiku. Nah, perkataan Rasulullah SAW kepada Umar al Khattab. Adon hadis Abi Hurairah Rawah muslim dzakarna qabl walladzi nafsi biyadi la yasma'u bi yahudi wala nasrani thumma la yu'minu bi illa dakhal nar au illa kana min ahli nar demi jiwaku yang ada dalam tanya tidak mendengar seorang Yahudi atau Nasrani kemudian tidak mau beriman kepadaku kecuali pasti akan masuk neraka Nah, kecuali akan masuk neraka. Nah, ini dalil yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul itu nabi. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidan hadis Abi Musa al-Asy'ari alladhi rawahu al-Bukhari Muslim kama qara'na fi sahih al-Bukhari قرأنا في صحيح البخاري قبل أيام إن مثل ما بعثنا الله من الهد من العلم والهدى كمثل أرض كمثل أرض أصا كمثل إيش الماء أصاب أرضا مثل الماء أصاب أرضا perumpamaan diriku dan diutusku dengan ilmu dan petunjuk itu seperti air nah yang turun di bumi atau menimpa di bumi asaba minha ta'ifah at-tayyibah qabilatil ma maka Naam. air tadi jatuh ke bumi yang bumi tersebut bumi yang baik fa'ambati fa'ambatil kala wal ausb al kathir maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak fa minha ajarib ajadib amsakatil ma nam sakau wa zara'u kemudian air menimpa kepada bumi yang lain cuma sekedar Nah, menahan air. Nah, wasakau wazarau. Mereka bisa minum dan bisa menanam dengan air yang tergenang dalam di atas tanah tadi. Fasaba minha al-ukhra inama hiya qi'a la tumbitul kala wa la tumsikul ma. Tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tidak nah, menahan air. Wadzalika masalu man fi dinillah wa nafa'a ma nafa'a Allah bih wa 'allam nah wa 'alima wa 'allam ini perumpamaan orang-orang yang fakih dalam agama dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat ilmunya tadi nah ilmu dan mengamalkannya wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa Bagaimana bentuk ini tidak mengangkat kepalanya? Eh bentuk kesombongan. Nah, bentuk kesombongan. Walam yakbal hudallahi alladhi ulusul bih. Dan orang-orang yang tidak menerima petunjuk sebagaimana aku diutusnya. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW diutus. Sebagian manusia menerima dengan baik, belajar, mengamalkannya. Sebagian hanya sekedar menerima. Dan sebagian tidak mau menerima dan tidak mau mengamalkannya. Nah. Baik. Kita lanjutkan al-hikmah fi irsal ar-rusul. Nah, hikmah diutusnya ar-rusul. Awalan Naam al-hujjah Iqamat al-hujjah al-ibad Iqamah al-hujjah al-ibad Iqamat al-hujjah al-ibad كما في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل مبشرين أي لمن آمن به ومنذرين لمن lam yu'min. Naam. Rusulan mubashirin, wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi Allah hujjatun ba'dar rusul Ini sebab yang pertama, kenapa di hikmah yang pertama diutusnya Rasulullah SAW di muka bumi ini supaya mereka tidak punya hujjah lagi punya alasan bahwasanya kami tidak apa menerima ajaran Nabi Muhammad SAW tidak mendengar dakwah Nabi SAW nah, sudah tidak ada lagi tidak ada lagi hujjah bantahan terhadap Allah Subhanahu wa taala Rasulullah mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna nasi Allah hujjatun ba'da rasul supaya manusia tidak ada hujjah yang bantah dari Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Rasul. Nah, selanjutnya rahmatan lil alamin. Rahmah lil alamin. Nah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mutus, kalian wahai Muhammad kecuali untuk rahmah semesta alam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin أيضا حديث حذيفة كما في الصحيح عن الشيخ الباني الشيخ الباني إنما بعثني رحمة للعالمين إنما بعثني رحمة للعالمين Sungguhnya Allah mengutusku untuk rahmat semesta alam. Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya kepada hambanya hamba hamba-hambanya maka diutuslah seorang rasul kecintaan kepada hamba-hambanya diutuslah seorang rasul bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih Nah, dia punya kasih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Daripada seorang ibu kepada anaknya. Ketika seorang melakukan atau niat aman kebaikan sudah ditulis walaupun belum melakukan kebaikan. Kalau melakukan kebaikan tersebut maka ditulis sampai lipat 700 kali. Kalau dia hamma sayyi'ah maka tidak ditulis. Ya ditulis kalau dia niatan punya niatan yang jelek tidak ditulis. Kalau dia tinggalkan dapat pahala. Kalau dia lakukan cuma satu, cuma satu kejelekan yang ia lakukan. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ama rabbuka bidhallamil 'abid. فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون mereka sendiri yang berbuat zalim bukan Allah Subhanahu wa taala berikutnya al hikmah fi rasal rasul at-tahqiq fi ibadatillah wa nabb Asyirk. Jadi betul-betul menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan atau menghancurkan kesyirikan. At-tahqiq fi ibadatillah. Fi ibadatillah wa nab wa nabzi At-tahqiq wa nab wa nabzu Wan dan menghancurkan atau menghilangkan syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut." Dan itulah kami sungguh mengutus melakukan fi kulli ummah setiap umat itu rasul agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi at-taghut, menjauhi at-taghut. Nah, kita lanjutkan qala Syekh Al-Alamah Al-Alamah Ibnu Utsaimin bal arsala ilaina rasula Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami sah Rasul. Ay an Allah azza wa jalla arsala ilaina ma'syara hadhil ummah. Wasnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami ya, semua umat ini ummah Muhammad yaitu umat Muhammad SAW rasulan seorang rasul Ya yatlu alai alaina ayati rabbina yang membacakan kepada kami ayat-ayat Rabb kami Zakina dalam yutahhirna yuzakkina yutahhiruna nam mensucikan kami wa yu'allimuna alkitab wal hikmah dan mengajarkan kepada kami alkitab wal hikmah alkitab AlQuran, wal hikmah wal sunnah kama arsala ila man qablina ila man qablana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada orang-orang sebelum kami قال الله tabaraka wa ta'ala wa ibn ummatin illa khala fiha dan tidaklah dari suatu umat kecuali datang kepadanya nazir khala fiha nazir jaa fiha nazir pemberi peringatan nazir pemberi peringatan wala bud ayursilallah ar-rusula ilal khalq dan harus dan kewajiban Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada makhluknya litakum alaihim hujjah supaya tegak padanya hujjah waliyabdullah bima yuhibbu wa yarda dan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai Allah tabaraka wa taala inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyin ba'dih Auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayk wa kallama Allah Musa taklima wa yakuna lin-nasi Allah hujjatun ba'da rusul Allahu azizan hakima wala yumkin tidak mungkin an na'budallaha bima yardah illa an tariq ar-rusul. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah ridhai kecuali dengan jalan para rasul alaihi wassalatu wassalam li'annahum humul ladina bayyanu lana ma yuhibbullahu yardah karena mereka lah yang menjelaskan kepada kami apa-apa yang Allah ridhai Allah Allah yang yang cintai dan Allah ridai. Wa yuqarribuna ilaihi azza wajal dan apa yang mendapat mendekatkan diri kita kepada Allah azza wajal. Bidzalika kana min hikmatillah an arsala ilal haq rusula. Oleh karena itulah dari hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah utus kepada makhluk. Naam seorang rasul, rasul apa rasul, mubashirin dan mudirin Sebagai nah, orang yang memberikan kabar kegembiraan dan peringatan. Ad-dalil. Qauluhu ta'ala, "Inna arsalna ilaikum rasulan Syahidin 'alaikum kama arsalna ilai ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun ar-rasula." Nah, maka Fir'aun bermaksiat kepada Ar-Rasul Siapa Rasul pada Fir'aun? Musa. Fa'akhadnahu akhda wabila. Nah, fanudhikahu azaban alima atau azaban syadida. Maka kami berikan am kepadanya azab yang pedih. Nudhikahu azaban alima. Nah, kalau anu'adzibahu azaban alima. Nah, jelas bahwasanya kita tidak bisa beribadah tidak bisa melakukan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi kecuali dengan jalan para rasul. Kalau kita sebagai umat Muhammad SAW tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik dan benar kecuali dengan datangnya Muhammad SAW. Maka tidak benar orang yang mengatakan bahwasanya kami tidak cukup, sudah cukup, tidak perlu lagi dengan rasul Sebagaimana orang Sufi ya, yang mereka tidak butuh lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mendapatkan ilmu laduni ilmu yang didapat secara langsung ini nggak benar tidak mungkin kita bisa sholat dengan baik bagaimana cara sujud, waruku, nah berdoa kecuali dengan jalan Nabi SAW. Tidak mungkin kita tahu perkara yang hak atau perkara yang batil kecuali dengan Rasulullah SAW dengan diutusnya Rasulullah SAW kepada umat Muhammad. Kita sebelum masuk dalam ahli sunnah wal jamaah Bagaimana keadaan kita? Tidak tahu. Kita dalam keadaan sesat atau dalam keadaan benar. Apalagi ahlu beda yang merasa diri mereka berbuat kebaikan. Maka kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian tidak bisa pula kita mencukupkan diri diri kita dengan Al-Quran saja tanpa As-Sunnah sebagaimana orang-orang Quraniyun yang dakwah Al-Quraniyun sudah menyebar di Indonesia bahkan mereka sudah mulai terang-terangan mereka masuk di masjid-masjid umum di terminal-terminal dengan memberikan cuma-cuma lembaran-lembaran yang di situ diisi dengan Al-Qur'an tanpa ada satu hadis pun. Bahkan dakwah mereka ke rumah sakit-rumah sakit. Sudah kita temukan beberapa lembaran dari mereka Al-Qur'aniyun quran tentang hal ini. Ketika saya singgah nah, dari Yaman menuju Indonesia tiba di sana di Jakarta langsung mendapatkan lembaran ini lembaran dari Quraniyun silahkan kalau menyumbang nah, untuk pondok kami kalau tidak tidak jadi masalah diberikan lembaran ini diberikan lembaran mereka terang-terangan mereka menyebarkan dakwah secara terang-terangan sementara kita lemah banyak di antara kita yang lemah dalam dakwah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Padahal tidak cukup kita dengan Al-Qur'an, tidak cukup. Harus as-sunnah. Bahkan orang yang mengatakan cukup dengan Al-Qur'an tidak mengambil Al-Qur'an. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fangtahu." Tadi harus dihilangkan dari Al-Qur'an kalau begitu. Allah sudah berfirman demikian. Wa ma hawa in huwa illa wahyuha. Inilah Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul untuk memberikan kabar gembira dan peringatan kepada kita supaya kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah soal ini butuhkan apa? Hafalan cukup banyak. Butuhkan hafalan. Nah, al-hikmah fi salat rasul. Anda Abdul Salam. Jangan lihat Hah? Lupa semua. Ayo masuk. رحمة alamin. Bisa dibatikan tarik, tidak apa-apa kok, repot. Jadi <laughs> ya, tidak harus letter luck. Tidak harus letter luck. Tapi kalau mau letter luck, ada asan. Menunjukkan bahwasanya kalian hafal. Nah. Hujjah al-ibad. Nah, salah Allah. Yakuna Allah ya hujjatun ba'da rasul وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى سبحانه